Dan kita masih dalam pembahasan dari syurutus salat. Syarat sahnya salat. yang telah kita lewati adalah tiga dari syarat sahnya sholat. Yang pertama, yang pertama apa? Hah? Yang pertama apa? Bisa? Dukhul waktu, masuknya waktu. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Satrul aurat. Menutup aurat. Salisan yang ketiga. Apa yang ketiga? Ikhlas. Istinabun najasah. jasa nah, menjauhi sesuatu yang najis. Nah, ijtinabun najasah baik yang menempel pada baju kita eh, pada tubuh kita atau pada pakaian kita atau di tempat sholat kita. Nah, itu dijauhkan sesuatu yang najis. Nah. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Hafidhullah Ta'ala Tidak boleh seseorang tidak sah sholat sholat di kiblatnya kuburan. Nah, juga sholat fil marahib di kamar kecil atau di kamar mandi fahadha mahjus dan juga wala tasihu salat fi a'tanil ibil tidak sah seorang sholat di kandang unta tempat istirahatnya tempat tinggalnya karena itu merupakan tempatnya syaitan nah dan dikatakan tukrahu sholat fi makan fi tasawir. Dimakruhkan sholat di tempat-tempat yang di sana terdapat gambar-gambar makhluk hidup. Makruh. Nah. Maka Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih kama fi Zadil Ma'ad di sini disebutkan wa wa ahaqqu bil karaha min as-shalah fil hammam. Lebih layak disebutkan makruh seseorang daripada sholat di di kamar mandi. Qala Afidahullah Ta'ala Rabi'an Kita teruskan kembali Dari syurutus sholah Yaitu yang keempat Istiqbalul kiblah Menghadap ke arah kiblat. Wa qala hafidhahullah ta'ala wa min syurutis shalah istiqbalul qiblah. Termasuk dari syaratnya salat yaitu seorang menghadap ke arah kiblat. Wahia al-Ka'batu al-musharrafah Ka'bah yang mulia. Sumiyat kiblatan liikbalin nas 'alayha di sini disebutkan bahwa dinamakan kiblat liqbalin nas 'alaiha. Dikarenakan kaum muslimin itu selalu mendatanginya. Ini dinamakan kiblat. Kenapa dinamakan kiblat? Sumia kiblat liqbalin nas 'alaiha. Karena kaum-kaum muslimin selalu mendatangi Ka'bah untuk melakukan umroh, untuk melakukan haji, tawaf di Ka'bah banyak dari seluruh dunia mendatangi Ka'bah. Sehingga dinamakan kiblah. liqbalin nas alaiha. Wa ya'na al-musalli yuqabiluha. <clears throat> Dan juga dinamakan kiblat dikarenakan orang yang salat yuqabiluha menghadapnya. Sehingga dinamakan kiblat. Yuqabiluha menghadapnya. Qala Allah Ta'ala fawali wajhaka al masjidil haram. Fawali wajhaka dan palingkanlah wajahmu, mukamu ke arah Masjidil Haram. Wa kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa kuntum. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya, mukamu ke arahnya. Itu ke arah Masjidil Haram. Nah. وقال حفظه الله تعالى فمن قرب من الكعبة وكان يراها وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه berkata hafizahullah taala faman qurba minal ka'bah barang siapa yang dekat dengan Ka'bah melihat langsung Ka'bah wa kana yaraha dan dia melihatnya bukan hanya dekat saja akan tetapi melihatnya wajib alai istiqbalu nafsil Ka'bah bijami'i badani maka wajib atasnya untuk mengharap ke arah kiblat dengan seluruh badannya. Nah, karena mengharap e, menghadap ke arah kiblat itu ada dua. Menghadap bagi mereka yang melihat Ka'bah menghadap bagi mereka yang tidak melihat Ka'bah bagi mereka yang melihat langsung Ka'bah berada di Masjidil Haram sedang melaksanakan umrah atau sedang melaksanakan haji atau sholat di Masjidil Haram di dalam Masjidil Haram melihat Ka'bah maka wajib seluruh badannya untuk menghadap Masjidil Haram Kenapa? Karena telah melihatnya. Sehingga sholat di Masjidil Haram itu melingkar. Ka'bah yang di sini menghadap ke sini. Yang di sini menghadap ke Ka'bah. Yang di sebelah sana menghadap ke Ka'bah. Di sini juga menghadap ke Ka'bah. Sehingga sofnya tadi melingkar. Sofnya di eh, Masjidil Haram itu melingkar. Kenapa? karena mereka semuanya melihat Ka'bah. Sehingga yang melihat Ka'bah wajib menghadap ke Ainul Ka'bah langsung. Bijami badani seluruh badannya. Nah. Bagaimana kalau di dalam Ka'bah menghadapnya kemana? Kalau dalam Ka'bah ya menghadap kemana saja. Nah, ada salah satu ikhwan kita pernah masuk ke dalam Ka'bah, sedang dibersihkan Ka'bah, minta izin ke penjaga untuk masuk. Diperbolehkan. Dan sholat silahkan mengharap ke arah mana saja. Kenapa? Karena berada di dalam Ka'bah. Mau ke belakang atau ke sana, sana atau ke sana, karena dia berada di dalam Ka'bah. <clears throat> Waqala Lianna qadirun ala tauji ila ainiha qat'an. Orang yang melihat Ka'bah, dia mampu untuk menghadap ke arah Ka'bah dengan qat'an, dengan pasti. Dilihat itu Ka'bah. Sehingga wajib bagi dia untuk langsung menghadap ke arah Ka'bah. Naam. falam yajuz lahu maka tidak boleh baginya al udul anha yakni menghadap ke arah yang lain tidak boleh baginya untuk menghadap ke arah lain wa man kana qariban minha lakin la yaraha wa man kana dan bagi barang siapa yang dekat dengan Ka'bah lakin la yaraha akan tetapi tidak melihatnya Liwujud ha'il bainahu wa bainaha dikarenakan ada ha'il yang menutupi tembok, bangunan atau yang lainnya sehingga dia tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung ijtahada fi asabatiha wa tawajjuh ilaiha ma amkanahu maka dia berusaha untuk dengan arah Ka'bah. Nah. Wa tawjuh wa tawajjuh. Ijtahada fi asab fi asabatiha wa tawajjuh ilaiha ma amkanahu. Menghadap ke, ke arah kiblat dengan kemampuannya. Sehingga mereka yang tidak melihat Ka'bah seperti kita di sini kita tidak melihat Ka'bah. Sehingga apabila tidak melihat Ka'bah, maka kita diperintahkan untuk menghadap arahnya saja. Nah, arah. Wa man kana ba'inan lil Ka'bah fi ayyi jihatin min jihatil ard. Barang siapa yang jauh dari Ka'bah fi ayyi jihatin di mana saja, di arah mana saja. Min jihatil ard, di daerah mana saja. Fa innahu yastaqbilu fi salatihi al-jihah allati fiha al-Ka'bah. Sehingga yang diwajibkan bagi dia adalah yaitu dalam salatnya menghadap ke arah Ka'bah. Nah, sehingga kita di sini yang wajib adalah menghadap ke arah kiblat. Nah, wala yadhurruhu at-tayamun wala at-tayasur yasiran. Dikatakan oleh Hafizahullah taala, apabila sedikit melenceng ke kiri atau ke kanan itu tidak masalah. Melenceng ke kiri ataupun ke kanan karena kita tidak melihat Ka'bah itu tidak masalah. Nah, sehingga seseorang ketika sudah arah Ka'bah, pastikan zana ya sudah menghadap ke arah sana. ketika ada perbedaan sedikit ke kanan ataupun ke kiri, dikatakan oleh Syekh Saleh Hafidahullah taala, hadalah yadur, tidak mengapa. Ini juga hal ini dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih bahwa perbedaan di sana ada perbedaan, ada perbedaan arah. Ada yang arahnya sama tapi berbeda sedikit. Kalau berbeda arah, maka kita harus mengambil yang rajih. Yang mengatakan satu kiblat ke sana. Ada yang mengatakan bukan kiblat ke sana. Berarti ini beda arah. Yang satu ke sana, yang satu sini. Sedangkan apabila satu arah, arahnya sama ke barat, berbeda sedikit ke kanan atau sedikit, juga dikatakan oleh Allah Masyirul Syekh Utsaimin, hadalah yadur, tidak mengapa. Kadang di kita ketika eh, ada perbedaan sedikit, nah dikatakan boleh kamu harus nyorong sedikit ke sana. Ada perubahan, nggak boleh yang sholatnya sini nggak sah, harus nyorong ke sana. Wahadalah yadur. Dikatakan oleh soleh Saleh taala la yadur. Kenapa? Karena masih satu arah. Karena kita diperintahkan ketika kita tidak melihat Ka'bah, maka kita diperintahkan arahnya. Siapa yang bisa memastikan ketika kita sholat di sini langsung kena ke arah Ka'bah langsung? Hmm. Walaupun kita di sini ataupun di mana. Nah, karena kita tidak diperintahkan langsung, harus pas sekali kita kiblat pas sekali. Nah, karena kita diperintahkan untuk arah arah dari kiblat karena kita tidak melihat Ka'bah. Nah, sehingga apabila ada perbedaan ke kanan sedikit sedikit dikatakan hadala ya lur. Di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bainal masyriq wal maghrib kiblah di antara masyriq barat di antara masyriq timur nah, Afwan saya ulangi ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Antara timur dan barat itu kiblat. Nah. Hadis sahih wa Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi. Hadis ini sahih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaihi kama fi Al-Irwa. Halaman 292 waruwiya an ghairi wahidin min as wa hadha binisbah li ahli al wa ma wafaqa qiblataha mimma samataha wa li sa'iri buldan mithlu dhalik hadis ini antara timur dan barat itu kiblat dikatakan oleh hafizahullah taala ini bagi mereka yang tinggal di Madinah. Mereka yang tinggal di di Madinah. Wa ma kiblatah dan juga yang sejajar dengan kiblat. Nah, mimma samataha. Jadi sama yang sejajar di Madinah. Nah, walisairil buldan dan juga dari kota-kota yang dekat dengan Madinah sejajar dengan Madinah, kota yang sejajar dengan Madinah. Walladhi fil masyrik, masalan takunu kiblatuhu bainal janub wasyimal. Sehingga daerah yang berada di timur maka kiblatnya antara janub wasyimal, antara selatan dan utara. Kita berada di mana? Indonesia. Hmm? Timur. Kita berada di timur. Sehingga timur yaitu ma janub wa antara utara dan selatan. Berarti di mana? Barat. Nah, karena kita berada di timur, nah, maka dikatakan oleh Hafidahullah Ta'ala maka kiblatnya antara janub dan shimal, antara utara dan selatan. Utara dan selatan berarti kiblatnya di di barat. <clears throat> Baik. Waladi fil maghrib kadalik. Nah, dan juga yang di daerah barat. Fala tasihhu shalah bidun istiqbal kiblat. Maka tidak sah seseorang salat yang tidak menghadap ke arah kiblat. Liqauli ta'ala wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah semua kuntum dimanapun kalian berada. Fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkanlah wajahmu ke, ke arah kiblat. Nah. Ai fil barri. Au jau Au bah. Au masyrik. Au maghrib. Yaitu fil bar. Di darat. Awil jau Di udara. Ketika kita di atas pesawat. Nah. Walbah di laut ketika kita memakai kapal laut. Nah. Awil masyrik, awil maghrib, di timur atau barat. Illa al-ajiz. Kecuali al-ajiz. Orang yang tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat. Nah. Kal marbut. Awil maslub, seperti seseorang yang ditawan, diikat. Awil maslub disalib. Lighairi kiblah. Idza kana muthaqan la yaqdiru alaih. Apabila dia tidak bisa untuk menghadap ke arah kiblat. Kadang seseorang yang sedang ditawan, diikat, dia tidak bisa bergerak diikat, dia mau sholat, kiblatnya di sana. Jadi ikat menghadap ke arah timur. Dalam keadaan seperti ini, sholatlah semampunya. Kenapa? Karena dia sudah tidak mampu, diikat, ditawan, atau disalib. Disalib tidak menghadap ke arah kiblat, maka boleh menghadap kemana saja, karena dia tidak mampu. Dia tidak tidak mampu ala ajis. فإنه يصلي حسب استطاعه استطاعته maka dia salat semampunya walau lam yastaqbil kiblah kalaupun dia tidak menghadap ke arah kiblat karena hada syaratun yasqutu anhu lil ajz bi ijma' ahli ilm karena dia sudah hilang dari kemampuan untuk menghadap ke arah kiblat sudah berusaha jadi ikat tidak bisa menghadap ke arah kiblat maka salatlah se semampunya nah pembahasan dari menghadap ke arah kiblat nah itu merupakan syarat dari sahnya salat illa fi halatain kecuali di dua keadaan keadaan yang pertama ketika dalam peperangan. Ketika dalam peperangan, seseorang sholatlah dengan semampunya. Bahkan para sahabat ketika dalam peperangan sholat dengan memakai kuda, dengan berperang, sholatlah. Nah, karena apabila dia tidak mampu menghadap ke arah kiblat, nah, musuh di sana, kiblat di sana. Ketika dia sholat menghadap ke arah sana, bisa kena panah dia. Sehingga salat menghadap sana walaupun sedang memegang pedang. Walaupun sedang memegang senjata. Salat dengan keadaannya. Karena ini merupakan istifna, pengecualian. Nah, karena tidak memungkinkan seseorang musuh di sana salat menghadap ke sana. Kena tembak dia. Nah, sehingga ini merupakan istifna. Boleh untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Keadaan yang kedua yaitu sholat di atas kendaraan, sholat sunnah dalam keadaan safar. Ini keadaan yang kedua diperbolehkan bagi dia untuk menghadap eh, tidak menghadap ke arah kiblat. Yaitu sholat di atas kendaraan. Nah, sholat di atas kendaraan boleh jais. Bahkan di dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam bahwa Nabi Rasulullah SAW. yusalli ala di atas ala rahilatihi itu tawajjahat bih dan kendaraannya mengarah ke arah mana saja. Nah, akan tetapi solat di atas kendaraan hanya solat sunnah saja. Sedangkan solat wajib harus turun. Karena di sana tidak ada dalil dari hadis Nabi Rasulullah SAW. Satu hadis pun bahwa Nabi sholat di atas kendaraannya. Sehingga sholat wajib harus turun. Illa li udur. Kecuali udur. Apa udurnya? Berada di tengah laut. Mau turunnya kemana? Berada di pesawat. Nah, ini udur. Sedangkan orang yang berada di darat, nah, dia mampu untuk berhenti sebentar, sholat. Maka harus dia berhenti. Nah, yang keadaan yang kedua, solat di atas kendaraan, solat sunnah. Solat sunnah di sini boleh di atas kendaraan, akan tetapi dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar. Sehingga orang yang mukim tidak boleh solat sunnah di atas kendaraannya. Kenapa? Karena dia mukim. Sedang dalam keadaan safar boleh. Kita dari sini naik kereta. Atau kita di sini naik naik bis, mobil. Salat buha misalkan. Salat witir, silakan. Salat kendaraan. Dan Nabi alaihi wasallam ketika salat di atas kendaraannya, kendaraannya mengarah ke arah mana saja. Ketika takbir pertama, takbir misalkan, kendaraan ke sana, takbir kita, Allahu Akbar. Setelah itu balik lagi. Kendaraan mau ke kanan, ke kiri. Kita jangan ikut-ikutan. Hai tawa jahat bih. Tidak berpengaruh. Nah, ini pengecualian di dalam menghadap ke arah kiblat. Baik. <clears throat> Wa fi hal isti'dad eh, ishtadda isti'dad harf. Dan juga keadaan ketika istidadil harb, perang yang berkecambuk. nah, Sedang perang itu menghadap ke arah mana saja, silahkan. Yang satu menghadap ke arah sana, yang satu menghadap ke arah sana, yang satu menghadap ke arah sana, silahkan. Ini pengecualian. Wal harib bin Asair dan lari dari banjir misalkan. Ada banjir, Nah. Aunar. Nah, atau ketika ada raka, uh, eh, ketika ada api. Nah. Awisab atau ketika ada asab binatang buas. Au adu atau musuh. Nah, ini pengecualian. Ini pengecualian. Contohnya ada banjir misalkan. Banjir banjirnya ke arah eh, sana. Eh, ke arah sana. Kalau dia ke arah barat terkena banjir dia. Nah, sehingga dia walaupun sambil eh, keadaan lari harib lari dari banjir sorat ke arah mana saja silahkan. Karena ini merupakan istisna pengecualian. Wa qala hafizahullah taala wal marid alladhi la yastati'u istiqbal kiblah. Wal marid orang yang sakit. Nah, yang tidak bisa menghadap ke arah kiblat. Orang yang sedang dalam keadaan sakit itu membutuhkan bantuan pada orang yang sehat. Contohnya, tolong diwudukan. Orang yang sedang berbaring, tidak bisa berdiri, diwudukan oleh orang yang sehat. Tidak bisa menghadap ke arah kiblat, digeser kasurnya atau ranjangnya yang ada rodanya bisa menghadap ke arah kiblat. Sedangkan apabila tidak ada yang membantunya, dia dalam keadaan sakit tidak bisa. Kalau dia berdiri akan mendapatkan mawarot yang lebih besar jatuh sehingga pingsan dia. Sehingga sholat. Dia berbaring ke arah sana misalkan. Tidak ada yang membantu. Sholat ke arah sana silahkan. Atau tidak ada yang mengambilkan air. Tayamum di situ. Nah. Ini keadaan Maryam. Fakulu haula'i ala Mereka semuanya maka sholat keadaannya sebagaimana keadaan mereka. Ini pengecualian. Walau ila ghair kiblah walaupun tidak menghadap ke arah kiblat wa salatuhum dan salat mereka sah li'annahu syaratun ajiza anhu fasaqata karena mereka sudah tidak mampu maka dalam keadaan sini gugur liqali ta'ala fattaqallah mastata'tum bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kepada kalian dengan suatu perkara, maka datangilah perkara itu semampu kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim min hadis iman. Hadis siapa? Ada di Arba'in Nawawi. Hadis siapa? Ibnu Umar takid min hadis iman min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah. Wa qala awarada fil hadis muttafaqun alaih annahum inda isti'dal khauf ketika ada perang yang berkecambuk yusallu yusallu mustaqbil kiblah orang-orang salat ada orang yang menghadap ke arah kiblat, wagher mustaqbiliha dan ada juga yang tidak menghadap ke arah kiblat. Nah, dan juga di sana terdapat dalam hadis Nabi Rasulullah SAW ada yang menghadap ke arah kiblat ketika dalam keadaan perang, ada juga yang tidak menghadap ke arah kiblat ketika dia ketika dalam keadaan perang. Nah, Taib. Di sana terdapat masail yang berkaitan tentang masalah al menghadap pada kiblat dan di sini akan disebutkan oleh Syekh Saleh abdullah taala menyebutkan wa yustadallu 'alal kiblah bi asya'al katsira. Kita bisa mengetahui kiblat dengan beberapa perkara. Minha yang pertama adalah ikhbar, pemberitahuan. Pemberitahuan fa idza akhbarahu bil kiblah mukallaf thiqatun adlun amila bi khabarihi. Yang pertama, seseorang bisa mengetahui arah kiblat ada yang memberitahu. Faida akhbaru bil kiblah apabila yang memberitahu adalah mukallaf. Mukallaf itu akil balik. Akil balik orang yang berakal dan juga sudah balik. Itu dinamakan mukallaf. Sikotun adlun orangnya terpercaya. Nah, amila bi khobarihi maka kita mengamalkan dengan khabarnya tadi. Idza kana al-mukhbir mutayaqqinan kiblah, apabila yang memberitahu yakin ini kiblat. Sehingga ketika kita berada di daerah yang bukan daerah kita, ketika kita musafir, tidak tahu arah kiblat, maka bertanya, kepada orang yang fikoh. Ketika bertanya di mana arah kiblat, oh di sana kiblat, misalkan. Maka kita mengamalkan dengan khobarnya dia apabila dia terpercaya. Fikoh, mukallaf. Nah, mukallaf di sini akil balik. Jangan nanya anak kecil yang berumur tiga tahun. Dek, dek, kiblat di mana? Oh anak kecil. Tapi nanya orang yang sudah akil balik. Nah, fikoh adlun. Fikoh dan juga adlun. Nah, dan apabila tidak ada yang memberitahu, maka kita berijtihad. Contohnya, kita berada di suatu daerah. Mau bertanya, tidak ada orang. Nah, tidak ada orang. Bagaimana kita mengetahui arah kiblat dengan beberapa korina? Kalau sekarang bisa dengan kompas, dengan arah. Kenapa? Dari arah mana? Kita berada di arah timur, maka kiblatnya di barat. Matahari terbenam di daerah di sebelah barat. Sehingga kita mengetahui daerah barat. Nah, karena Ka'bah berada di daerah barat. Apabila kita tidak mengetahui gelap, gulita, lain sebagainya, kita berijtihad. Dilihat di mana Ka'bah kira-kira ya. Dilihat Insya Allah saya yakin di sana misalkan. Yakin. Bertanya tidak ada orang, Kemudian dia sudah berusaha sholat. Ternyata siang harinya, besok harinya ada yang beritahu kiblat bukan di sana, ya akhi di sana. Maka sholat kita sah. Kenapa? Karena kita sudah berusaha mencari arah kiblat. Sedangkan apabila orang yang menyepelekan, meremehkan, ada orang tidak mau bertanya, ah, sudah malas saya mau bertanya, Nah, nah sudahlah sana mungkin kiblat sudah salah sana aja lah. Tidak mau bertanya. Maka ketika dia mengetahui ketika dia sudah sholat tidak menghadap tidak menghadap ke arah kiblat diulangi sholatnya. Kenapa? Karena dia menyepelekan. Berbeda dengan keadaan yang pertama. Dia berusaha, mau nanya tidak ada orang. Dilihat korina-korina, gelap gulita, sudah tidak ada. Sehingga dia beristihad insya Allah di sana. Nah. Kemudian apabila kita melihat ada orang yang sholat tidak menghadap ke arah kiblat, apa yang kita lakukan? Nah, ada orang Allah Akbar sholat ke sana misalkan. Yang perlu kita lakukan memberitahunya. Beritahu nah bahwa arah kiblat ke sana. Nah, dan orang yang sudah berusaha ketika dia salah sholatnya, tidak menghadap kiblat tidak perlu untuk membatalkan. Nah, teruskan sholatnya, yang bagi dia adalah berpaling ke sana, berpaling. Nah, sama halnya ketika arah Ka'bah di ma'itul Maqdis. Nah, kemudian turun ayat untuk menghadap ke arah Masjidil Haram datang seorang sahabat. Datang ke masjid yang mereka sedang melaksanakan sholat. Mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan, telah turun wahyu. Rasulullah perintahkan telah turun wahyu untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Maka ketika itu para sahabat yang asalnya ke Baitul Maqdis mereka berpaling menghadap ke arah Masjidil Haram tanpa membatalkan sholatnya. Tanpa membatalkan sholatnya. Sehingga seseorang yang sudah berusaha sholatnya salah, kiblatnya. Nah, sudah berusaha salah. Kemudian yang beritahu cukup palingkan saja, teruskan sholatnya. Tidak, waduh, sholat saya salah. Balik lagi, tidak pernah salah. Tidak perlu, tapi teruskan. Nah. Wa qala Allah ta'ala wa kada idza wajada maharim islamiyah dan juga apabila didapatkan mihrab-mihrab. Nah, di masjid-masjid kaum muslimin, amila biha. Wastudilla biha alal kiblah. Yang di sana dijadikan petunjuk dari arah kiblat. Lianna dawamat tawajjuh ila jihati tilkal maharib yadulu ala sihati ittikhadiha. Karena salatnya kaum muslimin dalam keseharian mereka yang terdapatnya mihrab maka itu menunjukkan dari arah kiblat wa kadzalika yustadallu alal kiblah bin nujum dan juga seseorang bisa mengetahui dari arah kiblat dengan dengan nujum dengan bintang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa bin najmi hum, hum yahtadun dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk Nah, ini juga merupakan korina, korina di dalam mengetahui dari arah kiblat. Allah taala taala. Baik. Insyaallah taala kita teruskan kembali pembahasan kita itu syarat salat yang kelima yaitu niat pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.